pada Jumat malam Atau malam Sabtu adalah tentang Fikhul ad'iyati wal adhkar fikih doa-doa dan dikir-dikir dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fadlu tilawatil Quran keutamaan membaca Al-Qur'an tidak diragukan lagi Al-Qur'an adalah kitabullah kitab Allah Al-Qur'anu kalamullah Quran adalah firman Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kitab suci. Orang yang membaca Quran dan mengamalkan isinya tidak akan pernah rugi dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat nomor 29 sampai 30. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إن الذين يتلون كتاب wa وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Mendirikan salat Dan menginfakkan Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka Secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi supaya Allah menyempurnakan untuk mereka ganjaran mereka dan Allah menambah mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun lagi bersyukur. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, Allah bersama Anda. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang membaca kitab Allah membaca Al-Quran itu adalah orang yang yarjuna tijaratan lantabur yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Orang baca Quran adalah berniaga dan tidak akan pernah rugi. Oleh Allah diberikan pahala yang utuh dan ditambah lagi dari karunia-Nya. Karena Allah adalah ghafur dan syakur. Allah Maha Pengampun. Dosa-dosa kita yang banyak diampuni. Allah adalah syakur, Maha bersyukur. Amalan kita yang sedikit oleh Allah diterima dan dikembangbiakkan menjadi banyak. Jadi orang membaca Quran tidak akan pernah rugi. Lebih dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihah لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف Sesungguhnya orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah dia mendapatkan satu kebaikan dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh Aku tidak mengatakan alif lamim satu huruf Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Alif lamim kita mendapatkan tiga puluh jadi satu huruf, satu kebaikan dilipatkan sepuluh. Alif lamim kita dapat tiga puluh. Jadi orang membaca Quran tidak akan pernah rugi. Dia untung, untung, dan untung. Orang yang belajar Quran, membaca Quran dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud melalui jalan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari dalam arti bisa mempelajari belajar baca Quran. Para pendengar yang budiman tidak ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Apalagi sekarang banyak metode-metode yang sistematis, yang mudah difahami Kiraati, Iqra, Baghdadi dan yang lainnya Mempelajari Al-Quran Atau juga maknanya adalah mempelajari isi Al-Quran Tafsirnya, maknanya, hukum-hukumnya Dan sekaligus mengajarkan Al-Quran Baik mengajarkan membaca Al-Quran atau mengajarkan tafsir Al-Quran, makna Al-Quran itu adalah orang terbaik. Berbahagialah orang-orang yang belajar Quran dan berbahagialah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Bapak dan Ibu Guru di TPK Taman Pendidikan Al-Quran, kabar gembira bagi Anda semuanya. Anda adalah orang-orang terbaik dengan persaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih mulia dari Anda. Anda dengan izin Allah menjadikan orang yang tidak bisa baca Quran menjadi bisa. Anda untung Orang-orang yang anda ajarkan baca Quran Lalu mereka bisa membaca Quran Tiap-tiap mereka membaca Quran Anda mendapatkan pahalanya Apabila orang itu mengajarkan kepada orang lain Anda mendapatkan pahalanya Pahalanya mengalir terus Sampai Anda meninggal dunia pun tetap mengalir pahalanya Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ad-dal alal khair kafa'ilih Orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan pelaku kebaikan itu. Orang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berbahagialah pula orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan tidak pernah putus asa membaca sekaligus mempelajarinya sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain-lain melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'a safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir Bacaannya indah, tajwidnya bagus, apalannya kuat Dia bersama rombongan para malaikat yang mulia lagi baik dan orang yang membaca Quran, membaca Quran, terpatah-patah bacaannya, berat. Tapi dia selalu belajar, dia selalu berusaha. Maka dia mendapatkan dua pahala. Jadi orang belajar Quran tidak akan pernah rugi. Jadi kalau dia merasakan berat baca Quran, dia dapat dua pahala. Tapi dia selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Kalau bacaannya indah, hafalannya kuat, tajwidnya bagus, tahsinnya, maka dia bersama rombongan para malaikat yang mulia lagi baik. Ini adalah kabar gembira, kabar gembira yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an di ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu datang hari kiamat nanti memberikan syafaat. Memberikan pertolongan kepada para pembacanya. Membaca Quran. Nanti hari kiamat Quran datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dimasukkan ke dalam syurga. Tentu saja para pendengar yang budiman rahimakumullah membaca Quran dengan diamalkan diamalkan bukan hanya dibaca huruf-hurufnya saja tapi juga dibaca maknanya, diamalkan isinya. Insyaallah pembahasan kita pada hari Minggu depan tentang e, mempelajari makna Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kalau sekarang lebih khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, karena makna Quran juga penting. Ada riwayat di Sahih Muslim, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wal Quranu hujjatun laka au alaik." Quran itu menjadi hujjah, argumentasi yang membela kamu atau mencelakakan kamu. Kalau Quran kamu baca dan kamu amalkan, maka Quran akan membela mu kalau Quran kamu baca dan kamu tidak mengamalkan, maka Quran justru akan mencelakakan. Al-Quran, kalau kita ingin tahu bahwa kita cinta Allah, maka hendaklah kita mengukur Al-Quran dalam diri kita. Kalau kita cinta Quran, kita baca Quran, berarti kita cinta Allah karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kalau Ramadan Masya Allah Ramadan baca Quran, baca Quran, baca Quran Begitu selesai Ramadan Quran ditutup lagi, nggak pernah dibuka Baru dibuka nanti Ramadan berikutnya Sehingga sekarang ini Quran sudah banyak debunya, sudah tebal Padahal di samping kita baca Quran pada bulan Ramadan Kita juga membaca pada bulan-bulan yang lain Kita butuh Al-Quran Cinta Allah adalah cinta Quran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah, faly'arid nafsahu 'ala al-Qur'an, fa in habba al-Qur'an fa huwa yuhibbu Allah, fa innamal Qur'anu kalam Allah." Barang siapa yang ingin tahu bahwa dia mencintai Allah maka hendaklah mengukur dirinya dengan Quran. Jika dia cinta Quran berarti cinta Allah karena Quran adalah firman Allah. Firman Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling afdol secara mutlak adalah tilawatul Quran. Afdalul dzikri tilawatul Quran, baca Quran. Sahabat Khabbab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Taqarrab ila Allah mastata'ta, fa innaka lan tataqarrab ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamih." Bertaqarrublah kepada Allah sesukamu, mendekatlah kepada Allah semampumu. Sesungguhnya tiadalah kamu mendekat kepadanya dengan sesuatu yang lebih dia sukai dengan kalamnya Artinya mendekatkan diri kepada Allah, bertakor kepada Allah. Yang paling dicintai Allah adalah dengan membaca kalamnya, membaca firmannya, kitab suci Al-Quran. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, Allah bersama anda. Tentu ketika kita membaca nggak usah keburu-buru, yang tenang dan disertai tadabur. Sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah Beliau mengatakan la an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an al qur'ana kullah. Sekiranya saya membaca Quran, membaca satu surat dengan tartil, dengan tartil, dengan tenang, dengan penghayatan, itu lebih aku sukai daripada aku membaca Quran semuanya tapi enggak tartil, tanpa penghayatan. Membaca Quran sambil dinikmati, tiadalah hidup senikmat hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup yang paling nikmat adalah hidup fi dilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Kita akan merasakan nikmatnya kehidupan kalau kita benar-benar berada di sana. Quran adalah nasihat, Quran adalah obat, Quran adalah rahmat, Quran adalah hidayah. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور Wahai manusia Sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu Dan obat atas apa penyakit yang di dalam dada Quran adalah nasihat terbaik Cukuplah bagi kita nasihat Al-Quran Quran adalah obat Allah juga berfirman semacam ini di surat Al-Isra ayat nomor 82 Al-Isra. Al-Isra juga punya nama lain Bani Israel ayat 82 dan juga di surat Fussilat ayat 44. Allah menerangkan di sana semuanya bahwa Quran adalah syifa, obat penyakit lahir, batin, jasmani, rohani, penyakit kejiwaan dan penyakit fisik. Dikir yang paling afdol adalah dengan membaca Al-Quran. Terutama ada surat-surat tertentu yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih untuk dibaca rutin tiap hari. Dibaca rutin tiap hari di antaranya adalah surat Al-Mulk, surat Tabarok. Ya, surat Tabarok ya. Itu berada di permulaan juz 29. Surat Tabarok juga dikenal dengan surat Al-Mulk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk." Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang berisi 30 ayat memberikan syafaat kepada seseorang sehingga dosa-dosanya diampuni yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk surat tabarak riwayatnya ini banyak ya ada sebuah kitab kecil khusus bahas tentang keutamaan surat al-mulk dikumpulkan dari riwayat-riwayat yang sahih kalau di sini disebutkan akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita sehingga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lainnya disebutkan Hiyal munjiyah min azabil qabr bahwa surat al muluk itu menyelamatkan kita dari azab kubur. Menyelamatkan dari azab kubur. Masya Allah kita baca surat al muluk sekaligus juga kita baca terjemahannya dan tafsirnya. Di sana banyak eh, kisah-kisah uh, dari Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah dan nasihat-nasihat serta yang lain-lainnya. Ini dibaca tiap malam. Surat al muluk atau Tabarruk dibaca tiap malam. Sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang sunnah pula dibaca tiap malam adalah surat As-Sajdah. Surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Diriwayatkan dalam hadis sahih di dalam Sahihul Jami' yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra Alif Lam Mim As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak tidur sehingga membaca surat As-Sajdah dan surat Tabarak. Jadi dua surat ini disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih dan tidak ada khilaf untuk dibaca tiap malam. Tiap malam sebelum tidur atau pokoknya malam, ba'dal maghrib, ba'dal isya boleh surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk, surat Tabarak. Demikian pula tiap-tiap hari Jumat kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Tadi hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, adha'at lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka memancar untuknya cahaya di antara dua Jumat. Memancarkan cahaya Al-Kahfi. Di samping kita membaca surat-surat tadi, kita juga perlu punya wirid berupa bacaan Quran tiap hari. Kalau bisa kita menerapkan dalam diri kita untuk membaca Quran. Saya akan baca Quran satu hari misalnya satu juz. Atau saya akan baca Quran satu hari setengah juz. Saya akan baca Quran satu hari seperempat juz. Yang penting kita rutin baca Quran, baca Quran dan baca Quran. Sungguh, kalau kita tidak baca Quran satu hari, hati kita berdebu. Dua hari debunya tambah banyak. Tiga hari debunya tambah tebal. Kalau kita nggak baca Quran seminggu, Allahu Akbar, hati kita benar-benar tertutup. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran, kitab Allah, para pendengar yang budiman. Allah bersama anda Allah meridhai anda Allah mencintai anda Marilah kita kembali kepada kitab Allah Ada orang membaca banyak kitab Kitab ini, kitab itu Macam-macam kitab dibaca Tapi dia meninggalkan kitab Allah Dia tersesat Kalau kita ingin sukses Maka marilah kembali kepada Al-Quran Kita ingin bahagia Kembalilah kepada Al-Quran Kita ingin berhasil Kembalilah kepada Quran kita ingin selamat, kembalilah kepada Al-Quran. Kita ingin damai, kembalilah kepada al Quran. Quran adalah tariqul hayah. Jalan hidup, the way of life. Al-Quran, kitabullah. Terlalu banyak orang-orang yang menjauhi kitab Allah dan hidup mereka sengsara. Dan terlalu banyak orang-orang yang sengsara lalu kembali kepada kitab Allah mereka pun mendapatkan bahagia. Al-Quran sungguh indah. Orang yang sumpek, kalau membaca Quran sumpeknya hilang. Baca Quran yang tenang, yang rileks, yang santai, dinikmati membacanya. Sambil dihayati, kalau perlu satu ayat diulang-ulang, dibaca terjemahannya, diulang-ulang, sampai meresap dalam hati. Karena banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat, mereka mengulang-ulang bacaan Quran. Para pendengar yang budiman, orang yang hatinya bersih, dia tidak akan pernah bosan baca Quran. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau sekiranya hatimu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang dari kalam Rabbmu. Kalau sekiranya hatimu bersih, kamu tidak akan pernah bosan baca Quran. Kepingin baca, kepingin baca, dan kepingin baca. Benar. Marilah mulai sekarang kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita baca Quran. Kita rasakan betapa nikmatnya hidup di bawah naungannya. Hidup fi dilalil Quran di bawah naungan Al-Quran. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan menyambungnya kembali. Baik mitra pendengar setia 99.1 Radio Dawah Islam yang masih anda jaga FM Urusan kita simak bersama Kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Hadrami Dan pada kesempatan kali ini kami buka sesi pertanyaan ya Bagi anda para pendengar setia yang ingin bertanya Anda bisa langsung kontak atau sambung dengan kami di via SMS dengan nomor 085 233 dan kami mengharap kepada Anda pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibahas pada malam hari ini. Kami ulang, bagi Anda para pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung kontak atau sambung dengan kami di via SMS dengan nomor 085 233 244 888. Dan kami mengharap kepada Anda para pendengar ya, pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas pada malam hari ini. Dan kami mohon maaf Apabila pertanyaan Anda tidak dibacakan ya, tidak dijawab karena tidak sesuai dengan materi yang dibahas pada malam hari ini. Dan mungkin untuk membersihkan waktu ya, langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Abdullah untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di via SMS. Baik Ustaz, silahkan untuk menjawab Ustaz. Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد Para pendengar yang budiman Rahimakumullah Semoga kebahagiaan selalu menyertai anda semuanya Kalau ada yang sakit mudah-mudahan oleh Allah Diberikan ketabahan, kesabaran dan kesembuhan InsyaAllah Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk diharapkan pertanyaannya itu yang bermanfaat dan bermaslahat. Kalau yang tidak bermanfaat dan tidak bermaslahat maka akan dilewati. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya selfie, apa benar bahwa sebagian ayat-ayat Quran bisa digunakan untuk mahabbah? Bagaimana tentang itu Ustaz? Ya, jadi Quran untuk mahabbah ya, mahabbah itu pelet ya. Ketahuilah bahwa mahabbah atau pelet itu adalah syirik. Mahabbah atau pelet adalah syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Ya, tiwalah. Tiwalah itu adalah yaitu mahabbah. Agar supaya orang laki cinta kepada wanita atau wanita cinta kepada lelaki itu adalah syirik. Apalagi ayat Quran disalahgunakan untuk mahabbah, subhanallah. Quran bukan untuk yang seperti itu. Quran untuk dibaca. Quran adalah kitab hidayah, petunjuk yang memberikan kepada kita petunjuk jalan yang lurus, memberi nasihat, rahmat, kasih sayang, obat. Tapi bukan untuk mahabbah, bukan untuk pelet-peletan. Jadi kalau ada orang menjadikan Al-Quran untuk mahabbah, untuk pelet-peletan, apalagi untuk pacaran ya, pacaran. Pacaran sudah haram, apalagi sudah haram dengan memakai Quran. Ini benar-benar membahayakan akidah. Jadi jawabannya Quran itu tidak boleh untuk mahabbah. Quran itu dibaca dan diamalkan isinya agar supaya kita mendapat hidayah, mendapat rahmat dan kita bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah saya kalau membaca Al-Quran di rumah tidak pakai jilbab? Oh ya. Ya kalau di rumah ya tidak ada orang lain kecuali mahram sendiri tidak apa-apa. Hanya hanya adabnya baca Quran itu supaya ditutup auratnya itu. Kalau eh, kalau yang ditanyakan boleh atau tidak jawabannya boleh ya. Pokoknya pakai pakaian yang sopan. Walaupun nggak pakai jilbab nggak apa-apa, boleh dengan catatan tidak ada orang lain di sana. Tapi lebih afdol, lebih afdol pakai jilbab seperti pakai mukena ya, termasuk adab. Insya Allah nanti kita juga di pertemuan-pertemuan ke depan kita akan bicara adab ya, adabnya baca Quran, adab hamalatil Quran. Insya Allah. Karena dengan mengkondisikan diri sedemikian rupa itu akan lebih membekas. Kalau kita perhatikan adab-adab baca Quran itu akan membekas bacaannya karena kita mengkondisikan diri kita. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Kalau saya lagi datang bulan Apakah boleh saya baca Al-Quran Tapi hanya terjemahannya aja Iya Sekali lagi ini permasalahannya ini khilaf ya Masalahnya ini khilaf Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tidak boleh Dan Saya tidak akan menerangkan masalah-masalah khilaf di sini Silakan datang ke saya Ketemu langsung di pengajian-pengajian di Masjid An-Nur ada pengajian, silakan ditanyakan saya atau kalau ibu-ibu bisa di Gedung Fatimah hari Selasa sore jam 4 sampai jam 5. <clears throat> silakan. Karena di radio kita nggak bisa bahas masalah-masalah khilaf ya. Karena tujuannya radio ini adalah memberikan petunjuk, memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan dan keselamatan. Bukan memberikan yang ribut-ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ana lebih banyak mendengarkan murattal Daripada membaca Quran bagaimana hukumnya Soalnya Ana masih kaku Membaca Quran Ya, tolong doakan agar Ana lancar membaca Quran Ya, mudah-mudahan Anda oleh Allah dimudahkan Dan dijadikan cepat lancar membaca Quran nah, Supaya lancar Anda harus selalu baca Jadi justru ketika kaku itu harus banyak baca jadi untuk menghilangkan kekakuan itu harus banyak-banyak baca Quran. Insya Allah Quran itu mudah. Allah yang janji. Silakan Anda buka surat Al-Qamar. Di sana Anda akan menemukan banyak ayat berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dimudahkan oleh Allah. Mendengarkan murattal itu bagus. Jadi al-mustami' kal qari, orang mendengarkan itu sama dengan orang baca. Tapi di samping itu juga kita perlu baca sendiri, baca sendiri ya. Apalagi masih kaku perlu banyak-banyak baca untuk menghilangkan kekakuannya. Ya Insya Allah Anda termasuk ahli Quran mudah-mudahan dan mudah-mudahan juga Anda kelak hari kiamat dan kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Allahumma amin. Ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Adakah faedahnya setiap anak saya tidur, saya selalu menyetel murattal Quran. Ya. Oh itu faedahnya banyak ya. Jadi ketika apa anak dibacakan disetelkan murattal itu faedahnya banyak. Hanya mungkin kalau tidur, kalau sedang tidur nyenyak jangan ya khawatir kita ganggu, khawatir ganggu nanti. Adapun kalau mungkin mau tidur disetelkan murattal itu bagus masyaallah, Allah pengaruhnya besar itu. Pengaruhnya besar. Atau juga di samping distelkan murad quran Atau mungkin ibu sendiri yang baca Dibacakan kepada anaknya Al-Quran Itu benar-benar meresap Bahkan kalau bisa ketika mengandung Mengandung anak itu Sambil di kandungan anak dibacakan Quran terus Ibu yang banyak baca Quran Yang banyak nyetel murotal Sambil rasakan bahwa Quran didengarkan oleh anak itu Oleh janin di perut Kemudian ketika anak lahir, ketika ibu gendong, ibu nyusui, sambil nyusui bacakan Quran, bacakan Quran, rasakan Quran itu masuk dalam jiwanya anak itu. Masya Allah itu membekas. Kenapa orang-orang dulu Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal? Ya karena gitu. Karena ketika di perut itu ibunya sudah membiasakan baca Quran. Kemudian ketika lahir, ketika gendong nyusu dibacakan Quran. Nah, nanti umur 7 hafal Quran, Masya Allah. Kalau sudah anaknya itu apal Quran, orang tuanya yang paling untung mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah karena anaknya hafal Al-Qur'an. Iya. Jadi jangan dikasih nyanyi Nina Bubuk, Nina Bubuk atau apa. Sekarang banyak lagu-lagu anak kecil-kecil hafal lagu-lagu macam-macam. SMS apa Bang SMS dan macam-macam. Baca Quran aja. Baca Quran. Iya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana caranya bisa konsentrasi pada waktu baca Quran dan tafsirnya Ya Bagaimana caranya konsentrasi Konsentrasi itu Di antara caranya Itu baca Quran pada malam hari Insya Allah nanti kita bahas pada waktu tertentu nanti ya Bahwa Quran itu akan membekas kalau kita baca malam hari Dan ketika perut dalam keadaan tidak terlalu kenyang jadi antara Al-Quran dengan Al-Lail, Quran dengan malam itu identik. Kaitannya sangat erat. Demikian pula antara Al-Quran dengan asyam, dengan puasa. Dengan perut yang tidak kenyang, yang tidak terlalu kenyang itu sangat kuat. apa Sangat erat kaitannya. Jadi sekarang banyak orang ngadu, saya baca Quran tapi kok tidak khusyuk ya. Saya baca Quran tapi kok nggak nikmat ya. Nah bacanya kapan anda? Saya bacanya siang. Oh, siang nggak bisa. Siang itu ramai. Suasana ramai, bising, pikiran kacau, macam-macam. Maka dari itu di Quran itu banyak ajaran-ajaran supaya kita bangun malam, sholat malam. Yang mana diantaranya baca Quran pada malam hari. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Quran malam ketika orang-orang tidur ya. Coba dibaca Quran. Ya Allah, nikmatnya surga dunia itu. Apalagi mungkin ketika orang-orang tidur tenang, suasana sunyi senyap, Anda nyetel murtal, nyetel kasetnya Musyari Rosid, nyetel kasetnya Syekh Abdurrahman As-Sudes, Syekh Suud As-Syurem atau yang lainnya. Rasakan kenikmatannya. Coba bangun jam 2 malam ya, suasana tenang, nyetel murattal, dengarkan sendiri. Allah, rasanya benar-benar di surga kita, gitu, surga dunia. Nikmat sekali. Jadi supaya konsentrasi bacanya malam. Kemudian juga diusahakan supaya ketika baca perut perut tidak terlalu kenyang. Itulah rahasia kenapa Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan kenapa Ramadan dikatakan syahrul Quran. Ya, karena ketika perut itu dalam keadaan nggak terlalu kenyang, baca Quran membekas. Karena kalau dalam keadaan kenyang, ya kita nggak khusyuk. Bacanya itu nggak khusyuk, ngantuk, malas dan yang lain-lainnya. Dan insya Allah nanti kita, insya Allah nanti ada ada waktu khusus nanti ya. Insya Allah rutin pembahasan kita masalah Quran ini bersambung seri ya. Nanti insya Allah ada saatnya tentang bagaimana supaya kita bisa khusyuk baca Quran, bisa menikmati Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar masing-masing surat atau ayat mempunyai fadil atau hajat berbeda? Apa pahala bagi orang yang hafal Quranul Karim? Matur nuwun, semoga jadi ilmu yang manfaat. Ya, memang ya Al-Quran itu banyak banyak khasiatnya dan banyak fadilahnya. Semua Al-Quran. Ah, adapun mengenai ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu, itu memang ada hadis-hadisnya tapi nggak semuanya soheh karena dalam hal ini perlu kita hati-hati juga karena banyak hadis-hadis tentang fadilah surat tertentu, ayat tertentu itu yang tidak sahih. Sehingga kita perlu membahas lagi ya, mengkaji lagi apakah sahih atau tidak dengan banyak-banyak membaca. Seperti itu. Kemudian pahala bagi orang yang hafal Quranul Karim. Tadi telah disebutkan ya. Di antara pahalanya itu alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil baroro Ya. Jadi dia nanti bersama rombongan para malaikat yang mulia lagi baik. Kemudian juga nanti Quran memberikan syafaat kepada dia. Kemudian dia itu ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Luar biasa. Jadi orang hafal Quran luar biasa. Alangkah senangnya kalau di dada kita ini ada Quran. Di dalam dada kita ada firman Allah, ada ayat-ayat suci. Jadi kita perlu hafal Quran, hafal perlu. Kalau soalnya enggak hafal 30 juz, harus ada hafalan juz amma minimal hafal. Karena juz amma itu selalu kita baca dalam sholat. Ini dari Zainul Arifin kepanjen Ustaz minta doa agar saya diberi kecintaan membaca dan belajar, memahami maknanya serta diberi kemampuan mengamalkan isinya. Ya amin amin. Mudah-mudahan niat Anda yang baik ini oleh Allah dikabulkan semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan Anda cinta baca Quran. Anda mau belajar memahaminya, diberi kemudahan dan bisa mengamalkan isinya insyaallah. Allahumma amin dan mudah-mudahan juga kita semuanya. Mendengarkan bacaan Al-Quran lewat radio atau kaset Pahalanya apa sama dengan mendengarkan langsung dari seseorang Dari Mas Bandi, Bumi Batu Ya, Gang Pangestu Ya, jadi ada ucapan yang sangat masyhur ya, ya bahwa al-mustami' kal qari. Jadi orang yang mendengarkan itu, mendengarkan benar-benar mendengarkan ya, mustami' itu sama dengan orang baca, sama dengan orang membaca. Hanya saja kita ini juga perlu baca, perlu baca. Karena kalau mendengarkan itu kita hanya dari telinga saja, kalau membaca itu sekaligus kita juga dari lisan kita melancarkan bacaan kita juga. Jadi mendengarkan itu juga dapat pahala seperti orang baca. Artinya benar-benar mendengarkan ya, bukan sekedar kedengaran. Karena antara al-mustami dengan al-ladhi yasma ya lain. Kalau yasma itu kedengaran. Kalau mustami benar-benar mendengarkan, mustami mendengarkan sengaja. Iya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau mau memegang atau memindahkan Al-Quran Apa harus berwudu Bagaimana saja membeli Al-Quran ke pasar Wassalam ya. Ini juga masalahnya khilaf ya Ada yang mengatakan bahwa Kalau orang berhadat nggak boleh nggak boleh megang Quran haram Ada yang mengatakan afdol nggak haram ya afdol Jadi afdol punya wudu Punya wudu Artinya kalau nggak punya wudu nggak apa-apa cuma afdol punya wudu Sebagian mengatakan oh, nggak boleh haram Ini masalah khilaf ya Sekali lagi saya tidak akan apa namanya terlalu panjang lebar dalam masalah khilaf, apalagi masalah khilaf dalam hal seperti ini. Masalah yang tilahnya bukan usul, bukan prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu sehat dan berdakwah terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ana mau tanya, apakah lomba tilawatil Quran yang pemenangnya mendapat hadiah diperbolehkan oleh syariat? Iya. Jadi lomba tilawatil Quran itu boleh ya, boleh. Pokoknya dengan aturan-aturan syar'i ya, dengan aturan-aturan syar'i itu boleh. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi. Jadi tujuannya adalah memberikan motivasi supaya anak-anak itu apa namanya gemar belajar baca Quran, gemar menghafal Quran, mempelajari Quran. Jadi boleh itu. Yang penting pokok tata cara acaranya, penyelenggaraannya itu sesuaikan dengan syariat. Adapun acaranya sendiri boleh ya, boleh. Itu juga ada di luar negeri juga ada, di Timur Tengah juga ada, internasional juga ada, semuanya boleh itu itu boleh. Dan para ulama juga membolehkan dengan tujuan memberikan motivasi. Karena memang anak-anak butuh motivasi. Yang penting pokok pokok rangkaian acaranya itu diharapkan terikat dengan syariat-syariat Ya, seperti laki perempuan jangan campur, seperti itu contohnya misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam berkaitan dengan doa-doa pada akhir ayat seperti pada akhir surat Al-Ghasyiyah. Rabbi hasibni hisaban yasira. Apakah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syukran barakallahu fiik. Iya. Jadi memang ya, memang supaya kita bisa meresapkan, meresapi Al-Quran itu, kalau kita baca Quran sambil kita seakan-akan kita berdialog dengan Allah. Jadi kalau ada ayat-ayat rahmat, kita mohon rahmat Allah. Kalau ada ayat-ayat azab, kita berlindung dari azab Allah. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau mohon rahmatnya kepada Allah. Kalau ada ayat-ayat adab, beliau mohon kepada Allah lindungan. Seperti itu. Jadi misalnya di Al-Ghasyah ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mungkin kita doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh, tidak apa-apa, boleh, boleh itu ya. Itu boleh Rasulullah itu silakan dibaca di Bulughul Maram. Jadi Rasulullah kalau lewat ayat rahmat minta rahmatnya Allah, kalau lewat ayat adab berlindung kepada Allah dari adabnya. Seperti itu. Kemudian suka seperti alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin seperti itu. <clears throat> ya. Bahkan sebagian ulama di antaranya Syekh Utsaimin itu kalau baca surat Al-Mutaffifin ya, itu ayat terakhirnya akan tentang orang-orang kafir yang suka melecehkan orang-orang beriman. Akhirnya mereka akan diazab di neraka dan ditertawakan oleh orang-orang beriman. Ya. Kemudian beliau mengucapkan terakhirnya itu Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya ketika Allah membalas mereka Dengan pembalasan yang setimpal Jadi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu ketika ayat yang terakhir itu ya فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْدُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Alhamdulillah ya Artinya mereka dulu mengolok-olok kita, melecehkan, mentertawakan dan di akhirat dibalik kita yang mentertawakan mereka. Kita bersyukur, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Boleh ya, itu boleh. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu laka Ana mau tanya doa atau dikir apa Akan didekatkan jodoh kita Wain tanya jodoh lagi nih Mestinya kemarin jodoh itu Waktu keluarga Sakina Tapi tidak apa-apa sudah Saya kasih amalan ya Anda yang banyak baca Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Warzukni zaujan salihan Itu Yang banyak dibaca Kalau Anda yang tanya ini perempuan maka bacanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warzuqni zaujan salihan. Kalau yang tanya ini laki-laki, maka bacanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warzuqni zaujatan salihatan. Ya. Jadi wahai Allah curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan berilah hamba rezeki suami yang soleh atau istri yang soleh itu dibaca yang banyak insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi juga berusaha Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bolehkah membaca Quran di dekat jenazah Dan bisakah Pahala membaca Quran ditujukan untuk seseorang Syukron wassalam Ya ini masalah khilaf ya Sebagian ulama bilang boleh Sebagian ulama bilang nggak boleh Apakah dibenarkan jika kita membaca Quran tujuan duniawi, misalnya supaya dapat rezeki yang banyak? Ah, ya, ya. Jadi kalau membaca Quran atau ibadah itu niatnya lillahi taala ya, karena Allah, kepingin surganya Allah, kepingin ridhonya Allah, takut nerakanya Allah, takut murkanya Allah. Jangan karena duniawi. Karena kalau misalnya orang baca Quran supaya pasar saya ramai, itu kaitannya kita khawatir nanti itu amalan akhirat untuk cari cari dunia. Khawatirnya seperti itu. Jadi amalan akhirat dibuat untuk mencari dunia. Ustaz, ya bahwa surat kahfi itu dibawa malam Jumat atau hari Jumatnya membaca surat kahfi ya. Kalau hadisnya itu yaumal jumuah. Hadisnya itu berbunyi man qara'a surat al-kahfi yaumal Jum'ah hari Jumat. Hari Jumat itu uh, semenjak terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari. Itu hari Jumat. <clears throat> Namun sebagian ulama di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan seandainya baca malam Jumat mudah-mudahan enggak apa-apa. Karena malam Jumat adalah bagian daripada hari Jumat. Ya, adapun lafaz hadisnya adalah yaumal jumu'ah hari Jumat. Seperti itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Afwan Ustadz gimana kalau insya Allah bertahun-tahun ini Ana baca Quran tapi Quran itu punya teman Dulu dia ngomong bahwa Apa ini bahwa pakai Quranku Ana takut dia benar-benar ikhlas atau tidak <clears throat> ini singkatan-singkatan ini ya. Yang jelas Anda baca Quran walaupun pinjam tidak apa-apa ya, pinjam tidak apa-apa. Tapi insya Allah Quran itu banyak di mana-mana Quran dibagi-bagi gratis banyak. Kenapa mesti pinjam? Ya, seandainya dipinjami orang ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan ikhlas yang pinjami Anda. Yang menjemi orang baca Quran itu nggak rugi, untung. Karena ketika dibaca Quran kita dapat pahala. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Mona di Kelayatan Ustadz setiap hari kami selalu berkiamulel dan baca Al-Quran Sesudahnya Alhamdulillah Setelah subuh dan maghrib kami membiasakan membaca surat Yasin bersama Selain 12 eh, tiap anggota keluarga mempunyai jadwal sendiri-sendiri untuk baca surat lain Apakah ada Yasin, apakah keluarga kami lakukan sudah benar ya mengenai kiamulail baca Quran itu bagus ya sholat subuh selama baca Quran bagus seperti itu mengenai surat yasin yaitu memang ada hadis hadis mengatakan ada keutamaannya sebagian yang lain mengatakan hadisnya tidak soheh itu masalah-masalah khilaf ya itu ya masalah khilaf dan itu juga bukan masalah yang prinsip yang kita harus ribut-ribut di sana Jadi mudah-mudahan Anda tetap istiqomah dengan qiyamul lel, dengan baca Quran. Sesudah qiyamul lel, sesudah subuh, sesudah maghrib itu waktu-waktu yang afdal, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik baca Quran waktunya tidak tetap, kadang malam, kadang pagi. Oh, boleh silakan ya. Kapan saja baca Quran bagus, boleh pagi, malam, boleh karena di Quran, di Quran juga ada ya, ya teluna kitab Allah ana al-lail wa atrafan nahar. Jadi baca Quran pada waktu malam, atau siang boleh. cuma yang lebih membekas pada waktu malam. Karena suasana tenang, pikiran tenang, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apakah Al-Quran bisa mengobati orang yang kemasukan roh halus Ya kalau ada surat apa Ayat berapa Makasih Maksudnya bukan roh halus, maksudnya itu jin ya, kemasukan jin ya, itu boleh ya. rukyah itu namanya rukyah, rukyah syar'iyah. Jadi ayat-ayat Quran itu mengobati orang, mengobati orang penyakit jasmani, penyakit rohani termasuk orang yang diganggu oleh jin, termasuk orang yang diganggu dengan apa namanya? dengan sihir, dengan dukun, itu bisa dengan Al-Qur'an. Yaitu silakan Anda cari ayat-ayat tentang Nabi Musa dengan tukang sihirnya Firaun. Itu ada di surat Al-A'raf, ada di surat Toha dan beberapa surat yang lainnya. Jadi itu kisah tentang Nabi Musa ketika melawan tukang sihir, ya. Wa qala fir'aunu utuni bikulli sahirin alim. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون itu ya Jadi bisa itu dibaca ayat kursi terutama ayat kursi itu. Ayat kursi itu kalau dibaca malam tidak akan didekati oleh setan. Kemudian juga Al-Fatihah dan yang lainnya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan masalah-masalah khilafiyah ya. Saya lewati aja ini. Ustaz boleh tidak makna Al-Qur'an dengan takwil? Pokoknya ditafsirkan aja tafsir yang benar ya. Dibaca tafsir Ibnu Katsir itu insyaallah benar. Silakan Anda beli tafsir Ibnu Katsir. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Aneh belum hatam Al-Quran Apakah boleh membaca Quran Kalau belum lancar Karena setiap huruf yang dibaca salah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah makasih. sih oh, tidak apa-apa ya, karena Anda salah bukan asalannya sengaja. Anda salah dalam arti belajar. Orang belajar itu salah wajar. Kalau orang belajar nggak salah ya, ya bukan belajar namanya. Jadi salah ketika membaca Quran, tapi dalam rangka belajar nggak apa-apa, boleh. Lah kalau nggak belajar nggak salah kapan bisanya? Jadi seandainya salah Nah nanti diulangi lagi nggak salah, salah diulangi lagi diingat-ingat supaya nggak salah. Jadi begitu. Jadi kecuali kalau salahnya disengaja, disalah-salahkan sendiri, dirusak Quran itu baru dosa. Tapi kalau dalam rangka belajar, lalu bacanya salah, diulangi lagi, diingat-ingat, itu tidak apa-apa, boleh, boleh ya. Karena kalau nggak belajar, nggak salah, kapan lagi akan bisa. Jadi selalu dibaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya pengajar baca Quran di sebuah TPQ Dengan metode X Dalam metode tersebut Hanya ada cara bacaan dan doa sehari-hari Bagaimana memperbaiki akhlak mereka Sementara dalam kurikulum tidak diajarkan Turen oh, Dari Turen ini Masya Allah ya Dari pengajar TPQ Alhamdulillah Anda mudah-mudahan orang yang terbaik Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW Orang terbaik adalah yang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah berbahagialah Anda. Apalagi kalau murid-murid Anda nanti Anda ajari mulai dari tidak bisa baca sampai bisa baca. Anda bahagia. Selama anak-anak anak asuh Anda itu baca Quran Anda dapat kiriman pahala terus. Nanti mereka mengajarkan Anda dapat kiriman pahala lebih banyak lagi. Beruntung Anda. Jadi itu sudah bagus ya, metode baca Quran bagus, doa sehari-hari bagus mengenai memperbaiki akhlak Anda bisa membeli buku-buku tentang akhlak akhlak anak-anak. Itu ada di toko buku silakan dicari ya akhlak lil banin, akhlak lil banin, akhlak lil banat. Itu bagus. Itu ada terjemahannya, ada bahasa ada terjemahannya itu bagus sekali itu. Jadi supaya mengajarkan pada anak-anak akhlak. Jadi Quran dengan akhlak itu identik ya. Mudah-mudahan Anda istiqomah terus dalam mengajar ini insyaallah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kenapa ayat kursi merupakan ayat Quran yang paling agung Terima kasih Ya benar ya Ayat kursi, ayat kursi kata Rasulullah SAW A'damu ayatin fi kitabillah Jadi ayat yang paling agung dalam kitab Allah Kenapa? Kenapa itu? Karena di dalam ayat kursi banyak sekali tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Jadi ayat kursi kalau kita baca ya Kalau kita potong-potong ada 10 itu ada 10 Ada sepuluh kata ada sepuluh kalimat dari Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi ya'lamu ma bayna aydihim wa idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات wa la ya'udu حفظهما wahwal aliyul azim. Ada 10 itu. Jadi karena di sana itu banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Silakan dikaji ayat kursi itu luar biasa. Luar biasa dan mudah-mudahan nanti ada suatu saat kita bisa menjelaskan masalah ayat kursi ini insyaallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau belajar Al-Quran melalui kaset murotal apa boleh? Oh boleh ya, boleh Jadi mungkin Anda untuk supaya apa namanya Bisa melakukan Quran, memperindah Quran Atau apa namanya ngoreksi bacaannya, ngoreksi tajwidnya boleh. Ya. Hanya saya anjurkan kalau mau mengoreksi tajwidnya itu cari saja murattal yang resmi, resmi yang resmi artinya yang pembacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Karena sebagian murattal itu kebanyakan murattal dari sholat dari sholat tarawih ya. Dari sholat tarawih artinya mereka itu ketika baca ya dengan perasaannya itu bagus menyentuh sekali. Tapi ada juga sebagian kaset yang memang sengaja di apa namanya direkam dengan sesuai kaidah-kaidah tajwid. Ya. Itu biasanya diterbitkan di apa namanya Mujamma Malik Fahad li Tibaatil Qur'anil Karim yang diterbitkan oleh apa namanya Perpustakaan Quran Raja Fahad di Madinah. Itu sesuai dengan dengan kaidah-kaidah tajwid. Itu biasanya tempatnya itu warnanya hijau. Itu kalau Anda ke Madinah silakan beli ya, murah di di apa namanya di percetakannya sana murah kasetnya itu atau di, juga di Indonesia banyak itu ada Syekh Ali Al Hudayfi ada Syekh Muhammad Ayub kemudian Syekh apa namanya Al Ahdor itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid seperti itu Adapun yang lainnya juga bagus ya, juga bagus. Tapi ini benar-benar, benar-benar ini adalah benar-benar ini diperhatikan betul kaidah tajwidnya dan sudah di apa namanya disaksikan oleh para ulama kurok-kurok yang lain, ahli kiroah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa beda antara kiroah, tartil dan tilawah dalam istilah baca Quran syukron dari Wildan Talun ya. Kalau kiroah itu yang baca ya, tilawah juga baca. Kalau tartil itu bacaannya dengan tartil. Jadi dengan apa namanya? Dengan tajwidnya, dengan perlahan, dengan penghayatan seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh mendengarkan murotal Al-Quran pada saat mau tidur sampai kita tertidur pulas? Oh boleh ya. Yang penting pokoknya didengarkan. Jadi Anda dengarkan murotal ketika mau tidur ya, boleh itu. Yang penting didengarkan sampai tertidur boleh. Tapi kalau bisa di setel apa dia apa di di setel jamnya aja, mungkin setengah jam. Sehingga ketika ada tertidur nanti apa namanya tipnya itu mati sendiri. Karena biasanya ada di handphone itu kan di program ya, di setel misalnya setengah jam nanti mati sendiri begitu. Jadi nggak apa-apa yang penting didengarkan, yang penting didengarkan. Sehingga Anda ketika tidur itu dalam keadaan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya janda, teman saya duda. Kami suka miskol untuk sholat tahajud. Dosakah kita Pak Ustaz? Oh ya, janda dan duda. Ya, kalau saya sarankan ya nikah aja. Saya sarankan nikah aja ini janda sama duda ini. Insya Allah nanti tanpa miskol langsung aja nanti dibangunkan ya. Karena kalau mau miskol miskolan, miskol ya artinya cuma mancing-mancing aja melalui handphone ya itu jangan lawan jenis, nanti bisa menimbulkan fitnah. Jadi Anda yang perempuan cari teman perempuan aja untuk miskol, yang laki cari teman laki untuk miskol, begitu. Tapi kalau Anda sudah terlanjur cocok untuk miskol-miskolan, janda dan duda ini ya silakan nikah aja. Masya Allah, mudah-mudahan jodoh. Sehingga nanti ketika salat tahajud langsung dibangunkan. Kalau itu suami nggak mau bangun dikasih air supaya bangun. Kalau yang suami bangun apa suami bangun dulu, istrinya suruh bangun. Kalau nggak mau bangun kasih air. Itu masya Allah. Itu rumah tangga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana senang dengan adanya radio ini. Ana kalau libur enggak banyak nonton TV dan ana mau tanya bagaimana dengan asma dari Saif Batu Santri Ribat Singosari Malang Sukron. Maksudnya apa ini Bagaimana dengan asma? Asma itu artinya nama-nama ya. Asma dan sifat artinya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seperti itu ya. Jadi kita perlu mempelajari itu supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Anda sebagai santri istiqomah ya, istiqomah terus. Mudah-mudahan orang tua Anda, bapak dan ibu Anda bahagia dengan Anda belajar terus Allah. Iya, ini ada istilah doa mukhul ibadah doa adalah inti dari ibadah mana yang lebih utama jika waktu mepet membaca wirid tapi tanpa doa atau langsung doa tapi tanpa membaca wirid ukuran kasir dari tajinan dari tajinan ini ya doa mukul ibadah Ya ada hadis sahih yang berbunyi doa huwal ibadah doa duau huwal ibadah Doa adalah ibadah Ya jadi kalau anda selesai sholat Yang lebih utama itu adalah wirid dulu Baca wirid setelah sholat Dikir setelah sholat itu Ya karena itu namanya dikir muqayyad ya Dikir yang telah ditentukan waktunya Bacaannya dan bilangannya oleh Rasulullah SAW Jadi baca itu aja Itu yang afdol daripada Daripada daripada doa ya Karena wirid juga doa Doa itu ada dua macam Ada doa masalah ada doa ibadah ada doa masalah permintaan ya, ya Allah ampunilah saya, sayangilah saya, berilah rezeki, sembuhkan permintaan. Ada lagi doa ibadah, doa ibadah semua ibadah kita namanya doa. Termasuk Anda baca wirid adalah doa, termasuk orang baca Quran adalah doa, termasuk sholat itu adalah doa. Jadi jawabannya kalau Anda selesai sholat fardu, Anda wiritan dulu. Jadi wiritan yang diajarkan Rasulullah ya, dikir-dikir pada sholat itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Mufida Ustadz apabila waktu sholat Kita baca surat pendek Tapi makhrajnya salah semua Apa sholatnya itu sah Nah ini kalau yang salah fatihahnya ya Kalau fatihah yang salah nggak sah Kalau yang salah suratnya Itu sholatnya sah Tapi harus anda belajar Supaya nggak salah makhrajnya Karena Quran harus dipelajari terus Jadi kalau yang salahnya fatihah itu nggak sah Karena fatihah itu rukun Fatihah itu rukun Makanya orang-orang dulu itu selalu selalu apa namanya selalu mengetes bacaan Fatihah di depan gurunya. Pak guru, saya mau baca Fatihah, tolong dengarkan Fatihah saya benar atau tidak. Supaya nanti gurunya itu yang ngetes. Kalau Fatihahnya benar, Insya Allah sholatnya nanti sah. Ini perlu dihidupkan ini ini biasa yang bagus. Jadi apa namanya mengetes bacaan Fatihah di depannya guru, guru yang ngerti bacaan, yang ngerti tajwid. Supaya kita tahu bahwa Fatihah kita sudah benar. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ana mau tanya Ana sudah hafal 6 juz Tapi sekarang kebanyakan sudah lupa Bagaimana cara mudah mengingat Apa benar besok dipertanggungjawabkan hafalan tersebut Iya Memang kalau orang lupa Sengaja melupakan Quran itu memang dosa ya tapi kalau lupanya karena mungkin banyak pikiran, banyak beban, ya mudah-mudahan oleh Allah diampuni lah, mudah-mudahan Allah diampuni. Dan Quran memang cepat lupa kalau nggak dibaca. Jadi supaya nggak cepat lupa itu dibaca terus, tiap hari dibaca. Karena kalau nggak dibaca lupa. Rasulullah mengatakan di dalam hadis itu ta'ahadu bil Qur'an lahiya asyadu tafallutan wa fi riwayat tafassiyan minal ibili min ukuliha. Jadi bacalah selalu Qur'an. Karena Qur'an hafalannya cepat hilang kalau nggak dibaca. Lebih cepat hilangnya daripada onta ketika lepas dari ikatannya. Jadi harus dibaca terus, kalau nggak dibaca lupa. Dan supaya ingat lagi ini gampang insya Allah. Anda baca tiap hari lagi yang penting pikirannya pokoknya konsentrasi ya. Beban-beban pikiran itu dihilangkan dulu. Jadi kita pandai-pandai memanage, memanage pikiran kita supaya bisa hafalannya kuat. Karena kalau pikirannya kacau, stres, banyak beban, ya sulit memang untuk hafalan. Jadi mudah-mudahan kalau lupanya, lupa nggak disengaja, mudah-mudahan oleh Allah diampuni ya. Iya, tanya gimana dulu hafal sekarang lupain sama dengan tadi ya. Assalamualaikum ya Ustadz Bagaimana hukumnya Iya Apa benar Kita harus percaya adanya sihir Ada teman saya yang katanya Sakitnya dikirimi orang Apa kita boleh percaya amalan apa Untuk menolak atau mengobatinya Sihir memang ada ya Memang ada Di Quran juga ada deh, Tentang sihir itu Ya di antaranya di dalam surat apa surat apa Al-Baqarah ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nah itu. Jadi ada sihir itu ada, cuma kita nggak perlu takut. Jadi memang orang ganggu orang lain dengan sihir itu ada, kita nggak perlu takut. Kemudian juga cara mengobatinya atau menolaknya kita mengamalkan amalan-amalan Rasulullah, baca dikir pagi, dikir sore, baca dikir mau tidur, baca dikir setelah sholat, baca Quran, itu diantara caranya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa kulli syai'in qadir, itu 100 kali, pagi 100, sore 100. Kemudian kalau ada kurma ajwa, kurma ajwa yang dari Madinah itu itu dimakan pagi hari tujuh butir jadi bangun tidur sebelum makan apa-apa makan dulu kurma ajwa tujuh butir. Itu kata Rasulullah orang yang makan itu mantasobbaha bisabi habat min ajwa ya selamat minasummi summi wasihir. Jadi dia selamat dari racun dan sihir. Pokoknya makannya pagi, bangun tidur itu langsung belum makan apa, bangun makan kurma ajwa. Itu yang dari Madinah dan harganya agak mahal itu. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam doa atau dikir apa Untuk anak saya supaya soleh Ya, dikirnya yang anda baca aja Rabbi habli minas salihin Rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibah Innaka sami'u tu'a. Anda baca juga Rabbana hablana min azwajina Wa durriyatina qurrata a'yun Waj'alna lil muttaqina imama Itu doa-doa macam-macam ya atau juga boleh bahasa Indonesia yang Anda paham, boleh. Salam, Waalaikumsalam. Ustaz apa benar haram hukumnya seorang muslim kalau tidak membaca Quran selama tiga hari? Terus bagaimana hukumnya saya sholat tapi doa pendeknya saya pegang Al-Quran? Maksudnya gimana ini? Yang jelas pokoknya orang muslim harus membaca Quran ya. Jangan sampai meninggalkan Quran apalagi sampai tiga hari. Harus kita baca Quran terus supaya hati kita ini bersih dan hidup kita dibimbing oleh Allah terus ya. Apakah boleh membawa atau membaca tulisan ayat-ayat Al-Qur'an di kamar mandi atau di toilet? Oh, enggak boleh ya, enggak boleh. Toilet kamar mandi tempat kotor, jangan bawa tulisan Quran, jangan baca ayat Quran di sana. Itu tempat yang kotor. Ya, ini lagi Assalamualaikum. Ya. Ada. Ya mungkin saya kira cukup itu dulu pertanyaannya Sudah cukup banyak ya Sudah lewat apa namanya waktunya Insya Allah para pendengar yang budiman Allah bersama anda Mudah-mudahan anda diberi oleh Allah bahagia dan selamat Insya Allah Jumat depan kita masih melanjutkan materi, materi Quran ini ya Insya Allah berlanjut berseri ini Jumat depan insya Allah tentang pentingnya baca Quran dengan apa namanya memahami maknanya dan mengamalkannya dan seterusnya nanti insya Allah rutin.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 Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Turunkanlah kasih sayangmu kepada kami dengan Al-Quran. Dan berilah kami rezeki berupa baca Quran pada waktu malam, pada waktu siang, dan sepanjang hari. Wahai Allah, jadikanlah Quran sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya yang memberikan penerangan kepada kami, sebagai petunjuk kami, dan sebagai rahmat kasih sayang untuk kami. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujah argumentasi yang membela kami, menolong kami, dan bukan yang mencelakakan kami. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma inna abiduk, banu abidik, بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا Wahai Allah Sungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang laki Putra hamba-hambamu yang perempuan Dan juga putra hamba-hambamu yang laki-laki Kami mohon kepadamu ya Allah dengan semua namamu Namamu yang kau ajarkan kepada Rasulmu, kepada hambamu Atau yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu ya Allah kami mohon dengan semua nama-namamu yang maha indah dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Jadikanlah Quran sebagai penyejuk hati kami, penenteram jiwa kami. Jadikanlah kegelisahan kami, kesumpekan kami, kesedihan kami hilang dengan Al-Quran. Berikanlah kami kemantapan ya Allah. Jadikanlah kami yakin dengan Al-Quran, hilangkanlah segala syubhat, segala keraguan-keraguan dan syahwat yang menyebabkan kami menjauhi kitabmu Al-Quran. Allahumma a'inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami ya Allah. Agar supaya kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Jadikanlah kami para pecinta Al-Quran. Mudahkanlah kami untuk membacanya, memahaminya, dan mengamalkan isinya ya Allah kami dan keluarga kami semuanya dan kaum muslimin semuanya ya Allah.